الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد خلف الله من رحمكم الله kita mengulang satu hadis yang sering kita baca hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dilihat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim beliau radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan naik mimbar dan menyampaikan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Innama ana qasimun wallahu yu'ti ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على أمر الله la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah kata beliau aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din apa artinya mana Apa artinya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tes ini bahasa Arab. Iya, barang siapa yang ingin Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala fakihkan dalam agama. Innama ana qasimun wallahu al-mu'ti. Kata Rasulullah SAW, aku hanyalah pembagi. Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wala tazalu hadil ummah Wahirin al amrillah. Banyak artinya. Ini hafal harus insya Allah. Siapa? Terjemah silahkan Ini waktu yang ngantuk ini ya Enggak Wala tazalu Kalau di kita jam segini udah selesai Iya Hadil ummah apa artinya? Ya malu-malu Iya Akan senantiasa terus ada Dari umat ini Umat ini khawani fillah rahimah rahimah akan terus menerus. Dalam satu riwayat lain sekelompok dari umat ini wahirina alamrillah Terus mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Iya, tidak memudaratkan mereka, tidak mencelakakan mereka, tidak iya, bisa menimpakan mudarat kepada mereka orang-orang milisi mereka hatta ya'ti amrullah sampai datang kepada mereka ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala hadis yang masyhur sebelum ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sebagai faedah eh, disebutkan ini termasuk hadis yang merupakan sudah siat dalam Sahih Bukhari. ya yakni antara Imam Bukhari rahimahullah dengan Rasulullah itu enam orang. Dalam Sahih Bukhari ikhwani fillah rahiman rahimakumullah hadis yang paling pendek sanadnya yang paling adi itu sulasi. Jadi salah sah. Tahu lah salah sah. Iya tiga orang. Ya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis masyhur. Itu sulasiyat Bukhari. Antara Bukhari dengan Rasul cuma tiga. Iya, Maki bin Ibrahim, kemudian Yazid bin Abi Yazid dan Salamah radhiyallahu anhu. Adapun Sahih Muslim yang paling tinggi sanadnya antara Bukhari dengan Muslim antara Muslim dengan Rasulullah 4. Rubaiyat Sahih Muslim. Hadis ini termasuk sudah siat Sahih Bukhari. Antara Bukhari rahimahullahu taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang. Ah, berapa? 6 orang. Ada faedah soalnya terkait dengan masalah ini. Beliau Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis dalam beberapa tempat. Dalam Kitabul Ilmi, kemudian uh, Kitabul Humus dan Kitab Al-Itisam bi Sunnah. Di dalam Kitab uh, Al-Ilmi beliau rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Ufair. Ia dari Abdullah bin Wahab dari Yunus bin Yazid dari Imam Az-Zuhri rahimahullah wa ta'ala Muhammad bin Muslim Az-Zuhri kemudian dari Humaid bin Abdurrahman bin Abi Auf bin Abdurrahman bin Auf dari Muawiyah Sa'id bin Ufair Abdullah bin Wahab iya Yunus bin Yazid tiga orang kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah. Enam orang. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. tiga orang yang pertama adalah Maula. Maula itu keluarga-keluarga yang dulunya entah dianya atau mungkin keluarganya hamba sahaya. Atau orang-orang yang memiliki hubungan kerjasama atau suku bersekutu dengan kabilah lain. Sa'id bin Ufair rahimahullahu taala. Abdullah bin Wahab. Sa'id bin Ufair adalah maula Al-Ansar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Wahab, maula al qurasyi Yang ketiga Yunus bin Yazid, maula Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat hadis ini. Tiga orang maula. Adapun tiga orang yang lainnya siapa tadi? Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Humaid bin Abdurrahman dan Muawiyah bin Abi Sufyan semuanya Quraisyun. Quraisy. Asyahid. Khonafillah rahiman rahimakumullah inilah ilmu. Saya ingat satu riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, inna يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين Boleh Muawiyah apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang amir yang mungkin sejak bupati atau sejak apa yang jelas amir di satu tempat. Di satu waktu ketika di Mekah Umar bin Khattab radhiyallahu bertemu dengan amirnya ini, kaldinya ini. Bupatinya ini kurang lebih lah. Kata beliau, siapa ya orang sekarang yang sedang memimpin di daerahmu? Kata beliau, Ibnu Abza. Kata Umar, siapa Ibnu Abza? Ibnu Abza itu adalah maula min mawadina. Ya orang yang dulunya adalah bekas hamba saya, kami. Kata Umar, seorang maula kamu angkat sebagai orang yang menjadi pimpinan negerimu? PJS. Begitu seperti ya. Pejabat sementara. Pergi ganti ini. Kata orang tersebut ya Amirul Mukminin, innahu alimun li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Dia itu walaupun maula dia alim terhadap kitabullah Al-Quran dan dia alim terhadap al-faraid maka Umar bin Khattab radhiyallahu mendengar ini menyatakan tadi kata beliau Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'anul Karim dan merendahkan satu kaum dengan Al-Qur'anul Karim Iya, lihat dari sana tadi kan. Yang ini sampaikan tiga sanad. Dari enam orang itu tiga orang maula dan tiga orang adalah koresiu. Dan semuanya kita sebut kita baca dalam Sahih Bukhari. Ikhwanillah rahimakumullah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu di antara seorang sahabat yang harus kita bela. Dan nah, mereka Syiah, Rafidah. Di antara sekian sahabat yang sering mereka serang adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalam keadaan ikhwan fillah rahimana rahimakumullah Muawiyah radhiyallahu anhu adalah katibul wahyi. Di antara mencatat wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau saudaranya Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu an ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sebagai dikatakan oleh sebagian ulama kita adalah sitru ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kashafahu ijtara'a ala man wara'ah Muawiyah radhiyallahu an adalah penutup sitar bagi para sahabat yang lain. Ketika mereka sudah lancang melecehkan Muawiyah radhiyallahu an, maka mereka berlancang kemudian melecehkan mencerca para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Sehingga kalau kita baca ikhwan fillah rahimun rahimakumullah dan sering kita baca, sering kita dengar, antum dengar bagaimana para para ulama kita memberikan pembelaan kepada Muawiyah radhiyallahu an memberikan pelajaran kepada kita untuk membela beliau sampai-sampai ketika datang seorang di hadapan Ibnu Ibnu Mubarak rahimahullahu taala bertanya tentang perbandingan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala Umar bin Abdul Aziz ma'ruf khalifah yang adil khalifah yang mulia Amirul Mukminin tapi ketika datang orang bertanya kepada Ibnu Mubarak Rahimahallahu taala, mana lebih utama antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz Rahimahallahu taala? Apa jawaban beliau? Ada yang ingat? Masya Allah. Kata beliau, La turab, Fi man kharai, Muawiyah radhiyallahu anhu khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz, bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Debu yang ada di dua lubang hidungnya Muawiyah radhiyallahu an kata lebih utama, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memberikan pelajaran. Dan Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang mulia. Khanabillah rahimana rahimakumullahu taala. Sehingga ketika datang seorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bertanya iya <coughs> seorang yang mencela Muawiyah dan Amr bin As apakah dia seorang Rafidhi Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, majtara ما ma عليهما إلا ما إلا من في قلبه kata beliau rahimahullah taala tidaklah ada orang yang lancang kepada keduanya kecuali memang adalah seorang yang ada di kalbunya iya kejelekan-kejelekan dakhilatu su pemikiran-pemikiran jelek pemikiran pemikiran yang rusak. Dalam ucapan yang lain Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan Man ta'ana ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu alal Islam. Barang siapa yang mencela seorang saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Muawiyah termasuk salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka curigailah keislaman dia. Kemudian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan di saat sekarang ini kita butuh memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Iya, terus dengan tentang tentang tentang keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip ahlu sunnah tentang sahabat, tentang ahlu bait. Di saat mereka orang-orang Syiah, Rafidhah wa fillah rahiman rahimakum, gencar-gencarnya mereka mencoba mengelabui kaum muslimin. Ingat ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Asy-Syi'ah, ar adalah akhzabul firaq. Kelompok yang paling pendusta adalah Syiah Rafidhah. Wa hum al-kadhib. Mereka menghalalkan dusta dengan takiyah yang mereka lakukan. Sehingga kasihan kaum muslimin, saudara-saudara kita ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Media-media yang disuguhkan kepada kaum muslimin Iya, antum mungkin sekarang zamannya media sosial Masya Allah Antum sudah melihat mungkin Iya, di zaman ketika hari-hari kemarin di hari Asura Mereka gunakan momen itu Iya, sebagian mereka menulis buku tentang Iya, Al-Husain bin Ali Mereka syiah Iya, disebarkan kepada kaum muslimin dengan gratis Wahum ikhwani fillah rahim wa rahimakumullah Kadzabah Mereka para pendusta Akdabul firak kelompok yang paling berdosa adalah Syiah Rafidah. Ya, ketika di Selipi kemarin, ketika bersama Ustaz kita saya ngobrol, beliau baca satu contoh kedustaan Syiah untuk melecehkan seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bacakan sesuai dengan tadi yang kita contohkan bahas seperti pembahasan alusunah. al bawakan riwayat, sebutkan pulan perawi ini begini, perawi ini begini, perawi sampai kepada kisah bahwa Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu membunuh 40 orang kurra. Iya, apa kurra? Iya, 40 orangan para penghafal Quran. Sebutkan yang mereka riwayatnya adalah pulan begini, pulan begini, pulan begini. Iya, tadi kalau kita kurang belajar, kalau kita kurang bertanya kepada ustadz-ustadz kita, kalau kita kurang merujuk kepada para ulama kita ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, asyubuhat dahsyat wal khattafah. Alhamdulillah ternyata salah dibaca terus. Iya. Benar riwayatnya. Samurah bin Jundub radhiyallahu Allah membunuh 40 orang. Tapi yang dibunuh adalah Khawarij. Ya memang ma'ruf hari itu bagaimana kata Rasulullah SAW Yaqra'un al-Quran La yujawizu Tarakiyahum Mereka baca Quran tapi tidak, tidak melewati kerongkongan Mereka ma'ruf Sering baca Quran Tapi lihat Dipelintir Dikomentari Begitulah halus Sepertinya kesalahan-kesalahan para sahabat tidak ada nilainya Padahal telah membunuh 40 orang Kufar Dan mereka mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihan kaum muslimin ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Iya, di antara yang harus kita gencarkan ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Menjelaskan kepada mereka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diperingatkan kepada mereka iya keburukan-keburukan kesesatan Syiah Rafidhah di kalangan kaum muslimin. Saya kemarin belanja ke Tanah Abang ketika saya disadangi toko I1 di salah satu tempat belanja terdengar obrolan dua orang apa namanya penjaga toko yang satu dia sedang baca mungkin bilang oh ini Syiah ini pendusta dia ini dusta untuk membela agamanya ini contoh Masya Allah baca dia tapi lihat yang jadi syahid ini bagaimana keadaan kaum muslimin ikhwanillah rahimakumullah yang satu temannya bilang ah lu sok tahu lu kayak sok tahu aja begitu maka kita yang mungkin mereka menghormati kita mereka tahu masya Allah orang-orang yang ber, nam, duduk terus di masjid belajar ilmu kita sebarkan mungkin buletin-buletin tulisan-tulisan kita menjelaskan tentang masalah syiah ini khonafillah rahimah rahimakumullah Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat yang mulia. Adapun hadis, hadisnya apa? Hadisnya apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Innama ana qasimun wallahu al-mu'ti. Wala tazalu hadhihi al-ummah zahirina ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hala hatta yati amrullah. Ibnu Taimin rahimahullah taala menyebutkan dalam Sarah Sahih Bukhari, beliau sebutkan sebetulnya ini adalah tiga hadis. Tiga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama terkait dengan masalah ilmu. Yang kedua terkait dengan masalah Sodakah Sehingga Imam Muslim rahimahullah taala membawakan hadis dalam kitab zakah. Dan Imam Bukhari rahimahullah juga membawakan hadis dalam kitab khumus. Yang ketiga terkait dengan asratus sah, Tanda-tanda hari kiamat. Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal alha Sehingga juga Imam Bukhari membawakan hadis dalam kitab al itisam Sunnah tentang tanda-tanda hari kiamat disebutkan. Khonafillah Namun ada ucapan al Habib rahimahullahu ta'ala Yang penting untuk kita cermati Yang kita mudah-mudahan mendapatkan Faidah darinya Kata al Habib rahimahullahu ta'ala Kurang lebih mana ucapan beliau Hadis ini pun bisa Ketiga-tiganya dimasukkan dalam kitabul ilmi. Dari mana? Dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis ini menunjukkan ya bahwasanya tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah orang yang diberikan kefakihan agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana qasimun wallahu mu'ti." Aku hanya pembagi, Allah memberi. Yakni ilmu ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kefakihan seseorang selain dengan iktisab, selain dengan berusaha belajar, belajar, belajar, belajar juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang muslim kita semua ikhwan selain kita belajar giat belajar juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa wakul Rabbi zidni ilma ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dzalika fadlullah yu'tihi man yasha ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wala tazalu ta wala tazalu hadhihi ummah zahirina ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hati-hati amrullah maksudnya adalah kelompok orang-orang yang senantiasa menang yang senantiasa di atas salah hak sampai datang keputusan Allah ketetapan Allah datangnya angin yang meniup yang bertiup yang dengan dengan itu meninggal orang-orang yang dikalbunya keimanan mereka-mereka yang terus akan mendapatkan kemenangan di atas ahak sampai hari kiamat adalah orang-orang yang tadi yang diberikan kepakian dalam agama yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati dalam dalam hadis ini, la tazalu hadhihi ummah zahirin al, al, al amrillah Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, iya, illam yakunu ahlal hadis. Ma adri ma hum. Kalau seandainya mereka bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Qala al-qadiyyah rahimahullah kata qadiyyah rahimahullahu taala, iya. Qasada Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad bermaksudkan adalah ahlas sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis Maksud Imam Ahmad ahlul hadis adalah ahlu sunnah dan orang-orang yang berkeyakinan seperti keyakinannya ahlul hadis. Ya. Ahlu sunnah. Khonfillah rahiman rahimahumullah. Apa itu ciri ahlu sunnah? Di antara mayyizah min mumayyizati ahlu sunnah yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti salafus saleh adalah itu tadi al-hirs ala talabul ilmi bersemangat untuk talabul ilmi bersemangat di majelis ilmi ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Saya kira sampai sini dari saya wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup salah ya.